Ustadz kita yaitu Ustadz Fikri dan alhamdulillah kita sudah bertemu ber, bergabung atau bisa terhubung bersama beliau di studio masih belum aja. Kita akan langsung saja sapa Ustadz yang sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ya, untuk pagi hari ini masih akan luruskan dari pembahasan kitab yaitu doa, fikih doa dan pikir insyaallah Ustaz ya.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 Judul yang selanjutnya dari kitab yang yang akan kita bahas itu fikih doa dan zikir pada fasal yang kedua yang ke-12 itu al-matlubu minal Qur'ani fahmu ma'anihi wal 'amalu bihi. Yang seharusnya atau yang dituntut dari Al-Qur'an tersebut adalah memahami makna yang terkandung di dalamnya serta mengamalkannya. Kaum muslimin pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." liwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlihi innahu ghafurur rahim innahu ghafurun syakur suratul fatir berfirman Allah tabaraka wa taala sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah serta mendirikan salat dan menginfakkan apa yang telah kami rezekikan kepada mereka baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi agar Allah tunaikan kepada mereka berikan kepada mereka pahala-pahala dan Allah tambahkan bagi mereka dari keutamaannya innahu ghafurun syakur Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, lagi maha mensyukuri. kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah butuhnya kita kepada tadabburul Quran. Alangkah butuhnya kita kepada Al-Quran. Dan alangkah butuhnya umat ini kepada kitabullah Al-Quranul Karim. Mentadabbur dan memperhatikan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Al-Quran yang tertulis di dalam mushaf yang dimulai dengan suratul Fatihah yang diakhiri dengan suratul Nas semuanya adalah kalam Allah kalam tabarakallah tabaraka wa ta'ala firmannya perkataannya Rabb yang menciptakan langit dan bumi perkataan Rabb yang telah menciptakan manusia, yang telah menciptakan segala sesuatu, yang telah memberikan rizki kepada kita. Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berikan jaminan untuk menjaganya sampai akhirnya berada pada setiap tangan kaum muslimin di zaman kita sekarang. Tak seorang pun dari kaum muslimin kecuali di rumah mereka ada mushaf, ada Al-Qur'an, ada kalam Allah karena mereka butuh kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu inna tilawatal Qur'an wa tadabburahu hiya a'zamu abwabil hidayah. Karena sesungguhnya membaca Al-Qur'an serta mentadabbur makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an hiya a'zamu abwabil hidayah adalah pintu hidayah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala katakan hudan lil muttaqin bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka barang siapa yang mencari hidayah Allah bacalah dan tadabburilah Al-Qur'anul Karim firman-Nya perkataannya kalamnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk bagi manusia ini fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad anzala kitabahu al ala ibadihi hudan wa rahmatan wa diyaan wa nuran wa bushra wa Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran turunkan kitabnya ini kepada hambanya sebagai petunjuk sebagai rahmat sebagai cahaya sebagai berita gembira dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang bisa menerima peringatan. Wa mubarakan wa hudan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini penuh berkah dan menjadi petunjuk bagi sekalian alam. Wa fihi shifaa'un minal asqam. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kitabnya ini sebagai penyembuh dari berbagai macam bentuk penyakit. Wala siyama asqamul kulub, wa amraduha min syubuhatin wa syahawat. Terutama lagi apalagi itu penyakit-penyakit yang bersumber dari hati. Penyakit-penyakit hati, syubuhat, syahawat yang menggerogoti hati seseorang. Maka tidak lain tidak bukan obatnya adalah dari Al-Qur'anul Karim wa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an sebagai rahmat untuk sekalian alam. Yahdi lillati hiya aqwam. Memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus. Wa sarrafa fihi minal ayati wal wa'id. La'allahum yattaqun. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya dari ancaman-ancaman serta janji-janji Allah Subhanahu wa taala la'allahum yattaqun agar mereka bertakwa kepada Allah azza wa jal. Kaum muslimin ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah butuhnya seseorang kepada tadabburul Quran, mentadabbur ma'anil ma'anil Quran. Bukankah para sahabat, para salaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an? Dan ia setiap kali mendengar dan membaca Al-Quran mentadabbur makna-makna yang ada di dalamnya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Fatihah, wahyu yukarrir dan dia terus mengulang-ulang surat tersebut. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia ulang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Karena dia memahami makna yang ada di dalamnya. Makna-makna yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling memahami Al-Qur'an yang Allah wahyukan kepadanya langsung ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang mendengarkan Al-Qur'an itu dari sahabatnya. Mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari dari sahabatnya sehingga ia memanggil, memanggil Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Ya Rasulullah, Aqra alaika wa, wa fika unzil? Wahai Rasulullah, apakah aku membacakan kepadamu? Wa fika unzal. Padahal padamu di, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Maka Nabi SAW katakan, saya ingin mendengarkan Al-Quran itu. Dari orang lain. Maka dibacalah oleh Abdullah bin Mas'ud. Sehingga ketika sampai pada bacaan suatu ayat maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan dan meneteskan air mata. Karena dia mentadabur makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Memahami maknanya. Apalagi kalau kita lihat kepada bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah menuturkan bahwasanya kami tidaklah setelah kami mempelajari 10 ayat dari Al-Quran maka kami tidaklah beralih kecuali kami telah menghafal ayatnya dan memahami maknanya serta mengambil ilmu-ilmu yang banyak darinya dan mengamalkan ayat tersebut. Kemudian setelah itu mereka baru pindah kepada ayat yang setelahnya. Dia hafal, dia pahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dia ser, dia dia ambil ilmu-ilmu yang yang istinbat-istinbat hukum yang ada di dalamnya. Kemudian dia amalkan barulah ia pindah pada ayat-ayat setelahnya. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ia disuruh jadi imam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia jadi imam pada suatu uh, salat, maka ia tidak kuasa untuk meneruskan membaca surah Al-Fatihah. Terus ia mengulang kemudian dia menangis. Mengulang kemudian ia menangis. Karena ia memahami dan mentadabbur ketika membaca Al-Quran. Membaca kalam Allah. Azza wa Jal. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surah Al-Fatir, di dalam surah An-Nahl ayat, ayat 89, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab Al-Qur'an tibyanan likulli syai sebagai penjelas ya, menjelaskan segala sesuatu tentang permasalahan-permasalahan din, kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Wahudan dan dia adalah sebagai petunjuk. Warahmah dan dia sebagai rahmat. Wabushra dan dia sebagai berita gembira lil muslimin bagi orang-orang muslim, bagi orang Islam, bagi orang-orang yang, menyerah, yang menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Rabbuna kitab Rabbina, kitab kitab Rabb kita, kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah jelaskan segala sesuatu di dalamnya dari perkara-perkara agama ini. Tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ji'nakum wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan warahmatan rahmatan liqaumi yu'minun." dan sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka yaitu Al-Qur'an dan kami rinci di dalamnya di atas ilmu sebagai petunjuk sebagai rahmat liqaumi yu'minun bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman hanya orang yang beriman yang mengambil Al-Qur'an itu sebagai hidayah yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai rahmat bagi mereka Alangkah banyaknya Al-Quran berada di rumah setiap kaum muslimin. Akan tetapi dia tidaklah. Akan tetapi mereka tidaklah mengambil petunjuk. Tidaklah mengambil hidayah dari Al-Quran tersebut. Dan tidaklah menjadi rahmat bagi mereka Al-Quran yang ada di rumah mereka. Apalagi sebagian kaum muslimin telah menjadikan Al-Quran tersebut mahjur. Sudah mereka tinggalkan. Mereka tidak lagi memahami makna-makna yang ada di dalamnya. Dan yang terparah lagi mereka tidak pernah membaca kitab Rabbina tidak pernah membaca kitab Allah Subhanahu wa taala apalagi mentadabbur memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya fakam minan nas berapa banyak di antara manusia yang ketika ia membaca kitab Allah Subhanahu wa taala akan tetapi bacaan tersebut hambar bagi dia tidak pernah masuk ke dalam relung hatinya tidak pernah mentadabbur makna-makna yang terkandung di dalamnya sehingga apa yang ia baca tidak abahnya seperti ia mendengarkan lagu yang tidak masuk ke dalam hatinya sama sekali. Karena ia tidak memahami. Sebagian mereka melagukan Al-Quran. melagukan Al-Quran. Memang suatu yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apakah cukup sampai di situ? Apakah cukup dengan seperti itu saja? Sebagian mereka lagi menghafal Al-Quran. Sehingga mereka hafal semuanya. Tak satu ayat pun yang ada di dalam kecuali ada di dalam otak mereka. Ada di dalam hati mereka. Akan tapi apakah mereka memahami maknanya? Sangat banyak di antara mereka yang hanya hafal. Akan tetapi mereka tidak memahami makna-makna yang ada di dalamnya. Kita contohkan kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fatihah adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membacanya. Yaitu sebanyak 17 kali di dalam sehari semalam di dalam Al-Qur'an di dalam salat seseorang dalam salat wajib yang Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab tidak sah salat seseorang yang apabila tidak dibacakan Fatihah kitab di dalamnya bukankah seseorang minimalnya dia membaca bagi orang yang menunaikan salat dengan sempurna dia membacanya 17 kali di dalam Al-Qur'an membacanya dan mendengarkannya dari imam mereka Apakah mem mereka memahami maknanya? Apakah mereka memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya? Apakah mereka mentadabur makna-makna yang ada di dalamnya? Sehingga kita lihat sebagian salat dari kaum muslimin jauh dari kekhusyukan. Lalai ketika mereka di dalam salat. Ketika imamnya membaca maka ia sibuk memikirkan selain dari yang salat, selain dari salat mereka sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat yang ia lakukan tidaklah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yaitu sebagai pencegah dari perbuatan mungkar. Kita ambil satu ayat dari kitab tersebut, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Salah satu ayat yang ada di dalamnya. Berapa banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami maknanya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Adalah salah satu doa yang ada di dalam surat tersebut. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia tunjukkan kita di atas jalan hidayah dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari jalan kesesatan. Tidakkah kita mengetahui firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia memberikan menggariskan di tanah Suatu garis yang lurus kemudian ia menggariskan di sampingnya, di kiri dan di kanan. Garis-garis yang banyak dan ia katakan kepada garis yang lurus tersebut, Haza siratillahil, siratullahil mustaqim. Ini adalah jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Ini adalah jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Satu-satunya yang menyampaikan kepada Allah. Azza wa Jal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kepada jalan-jalan yang ada di samping kiri dan kanannya wahazihis subul. Ini adalah jalan-jalan yang dimaksud oleh Nabi SAW jalan-jalan kesesatan yang mana pada ujung jalan tersebut, pada pangkal jalan tersebut ada setan yang mengajak manusia untuk masuk ke jalan tersebut. Kaum muslimin, tidak tidakkah mereka mentadabbur bahwasanya jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus hanya satu, sedangkan jalan kesesatan itu sangat banyak sekali. Apalagi di zaman kita sekarang ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Fitnah munculnya berbagai macam bentuk aliran, munculnya berbagai macam bentuk pemahaman. Semuanya itu yang menyimpang dari ajaran Islam, menyimpang dari pemahaman yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Apakah kita ta tidak takut dengan jalan yang yang begitu banyak? Yang mungkin sebab ibaratkan seseorang memilih satu beras yang cantik di antara sekian banyak beras. Alangkah sulitnya bagi dia oleh karena itu alangkah butuhnya kita kepada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Tadabbur makna yang ada di dalamnya. Yang Allah sebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan orang yang telah kamu berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu bukan jalan jalan-jalan orang-orang yang kamu murkai dari orang-orang Yahudi dan orang-orang dan jalan-jalan orang-orang yang sesat dari orang-orang eh, dari orang-orang Nasrani. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Berapa banyak di antara manusia yang tidak pernah mentadabbur memahami makna-makna pada surah Al-Fatihah yang pada yang pada setiap harinya ia membaca dan mendengar dari imam mereka. Alangkah lalainya kita dari mentadabbur dan memahami makna-makna Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala katakan wa hadza kitabun dan ini adalah kitab yaitu Al-Qur'anul Karim anzalnahu mubarakan kami turunkan ia penuh dengan berkah. Al-Quran penuh dengan berkah. Fattabi'uhu ikutilah oleh kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Wattaku dan bertakwalah kalian la'allakum turhamun. Semoga kalian semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala katakan, <clears throat> "Innal inna al Qur'an" Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus wa yubashshirul mu'minin dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman alladzina ya'maluna salihat yaitu orang-orang yang beramal saleh anna lahum ajran kabira bahwasanya bagi mereka pahala yang besar kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hadza kitabun dan inilah kitab Allah. Anzalnahu ubarakan. Kami turunkan penuh dengan berkah. Musaddiqun yang membenarkan alladzi baina yadai yang ada di antaranya dari kitab-kitab yang telah berlalu. Allah Subhanahu wa taala katakan wa nunazzilu minal Qur'an dan kami turunkan Al-Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah dia sebagai syifa dia sebagai penyembuh dia sebagai obat dan dia sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an sebagai penyembuh dari dari penyakit baik penyakit subuhat dan ini terutamanya penyakit subuhat penyakit syahwat yang ada pada diri seseorang yang menggerogoti menggerogoti seseorang maka obat yang paling ampuh untuk semuanya itu adalah Al-Qur'anul Karim. Alangkah banyaknya mereka yang terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari apa yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari pemahaman Al-Qur'anul Karim, maka tidak lain tidak tidak tidak lain tidak bukan obatnya adalah mereka kembali dan dan mentadabbur makna-makna Al-Qur'an sebagaimana yang dipahami oleh para ulama, para salaful ummah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembali kepada Al-Qur'an, benar-benar kembali. Karena sebagian mereka sesat, keluar dari pemahaman yang benar, padahal mereka juga membaca Al-Quran. Karena mereka memahaminya tidak sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, yang juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim bahwasanya dia mengatakan dan menyebutkan pengalamannya bahwasanya setiap kali ia pergi ketika ia pergi ke Mekah <clears throat> maka di dalam perjalanannya itu ketika dia menderita suatu sakit dari sakit-sakit jasmani dia hanya berobat dengan surat Fatihah dan bahasanya itu adalah ruqyah ayat ruqyah yang pernah dibacakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kepada orang yang tersengat oleh kalajengking sehingga menyembuhkan tanpa memberikan bekas sama sekali. Al-Quranul Karim, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada kata-katanya penuh dengan mukjizat. Pada susunan-susunan katanya penuh dengan mukjizat. Allah Subhanahu wa taala selalu meminta kepada meminta kepada orang-orang kafir untuk mendatangkan semisal Al-Quran, tetapi mereka tidak bisa mendatangkan sama sekali. Karena Al-Quran adalah datang min indi Rabbina dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan bisa disamai dengan perkataan siapapun. Baik perkataan ahli bahasa yang paling yang paling tinggi ataupun perkataan para raja-raja tidak akan bisa menyamai Al-Qur'anul Karim. Walihada oleh karena itu fa Allah tabaraka wa taala amara ibadahu wa hassahum ala qiraatil Qur'an wa hassahum ala qiraatil Qur'ani wa tadabburihi fi ghairi ayatin minal Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya dan menganjurkan kepada mereka agar mereka mentadabbur Al-Qur'an agar mereka mentadabbur Al-Qur'an makna-makna yang terkandung di dalamnya tentunya seseorang bagaimana ia memahami makna-makna Al-Qur'an tentunya awalnya adalah ia mempelajari bahasa Arab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Tentunya ia dipahami dengan bahasa Arab. Sehingga makna-makna yang ia pahami tidak sebagaimana ia membaca terjemahan-terjemahan yang ada pada tangan kita masing-masing atau di setiap kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa <clears throat> ayat 82 Allah ayat 82 Allah Subhanahu wa taala katakan afala yatadabbaruna al-Qur'an afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira Allah katakan afala yatadabbaruna al-Qur'an apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala Kalaulah Al-Quran itu bukan berasal dari Rabbina, <clears throat> dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya dari yang ya dari Allah yang telah menciptakan kita. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. <clears throat> Niscaya mereka akan dapatkan di dalamnya perbedaan-perbedaan yang sangat banyak sekali. <clears throat> Karena manusia tidaklah bukanlah maksum dari perkataan mereka. Penuh dengan kesalahan Ketika mereka membuat undang-undang, membuat satu menulis sebuah buku penuh dengan kesalahan dan pasti ada kesalahan tersebut pada mereka. Adapun kitab Allah Subhanahu wa taala yang terjauh dari kesalahan yang tidak pernah akan yang tidak akan pernah satu sama lainnya saling berbenturan ayat-ayatnya. Kata-katanya disusun dengan kaidah yang sangat tinggi yang mengalahi kaidah-kaidah orang Arab ketika itu padahal bahasa mereka adalah bahasa seketika memuncaknya bahasa Arab ketika itu. Yang mana setiap mereka bisa mengarang syair yang begitu panjangnya dan menghafalnya. Dan mereka saling berlomba-lomba. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Mengalahi semua apa yang telah mereka buat. <clears throat> dan tidak akan ada di dalam Al-Quran kesalahan. Dan tidak akan ada di dalamnya saling berselisih satu ayat dengan yang lainnya. Tidak sebagaimana karangan-karangan manusia buatan-buatan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala jamin Allah Subhanahu wa taala jamin kemurnian Al-Qur'an itu sampai Allah Subhanahu wa taala angkat nanti di akhir zaman. Allah jamin. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Hijr. <clears throat> Dan kami telah menurunkan az-zikr. Wa nahnu lahu wa nahnu lahu lahafizun dan kamilah yang akan menjaganya Allah Subhanahu wa taala jaga Al-Qur'an Karim. Allah jaga sehingga tidak ada satupun orang yang bisa merubah makna-makna yang merubah kata-kata yang ada dalam Al-Qur'an. Walaupun sebagian mereka, sebagian dari manusia berusaha akan tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan para ulama membongkar kedok-kedok mereka sehingga Al-Qur'an yang mereka buat itu tidak bisa disebar. Ada sebagian dengan eh, orang-orang yang mempunyai penyakit hati, mempunyai kedengkian terhadap Islam. <clears throat> Mereka membuat mengacau balaukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan itu suatu yang tidak tersebar. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga kitabnya. Dan tidak akan bisa satu orang pun yang bisa merubah Al-Qur'anul Karim. <clears throat> Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'anul Karim? Kenapa mereka tidak mentadabbur ayat-ayat Al-Qur'an? Makna-makna Al-Qur'an? Apakah di dalam hati mereka itu ada penutup-penutupnya? Iya. Di dalam hati mereka banyak penutupnya ditutupi oleh kejahilan ditutupi oleh kesubuhat mereka ditutupi oleh syahwat mereka terhadap dunia sehingga mereka tidak bisa Al Quran kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman kitabun anzalnahu ilaika mubarakun kitab yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad mubarakun penuh dengan berkah liyatadabbaru ayatihi liyatadabbaru ayatihi agar mereka mentadabbur ayat-ayatnya agar mereka memikirkan ayat-ayat yang ada di dalamnya waliyatadzakkar ulul albab dan agar orang-orang yang berakal mengambil peringatan dari Al-Qur'an tersebut kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Kalaulah seandainya seseorang mentadabbur ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tadi kita umpamakan surah Al-Fatihah. <clears throat> kita umpamakan surah An-Naba yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengan amma yatasaalun. <clears throat> Allah jadikan dan Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada pada ayat yang setelahnya. Alam naj'alil arda mihada. Alam alil arda mihada? Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Kaum muslimin ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mentadabur ayat-ayat maka akan timbullah keimanan pada diri dia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini terhampar sehingga dia layak ditempati? Sehingga seseorang apabila ia berjalan tidak menyulitkan ia. Ketika seseorang tidur di atasnya tidak menyulitkan ia sehingga ia tenang di atasnya. Allah hamparkan bumi ini. Wal jibala autada dan Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung-gunung sebagai pasaknya. Untuk menjadikan bumi ini diam sehingga ia tidak bergerak. Allah pasak bumi ini dengan gunung. Allah Subhanahu wa taala katakan wa khalaqnakum azwaja dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan yang mana pada setiap orangnya di Allah Subhanahu wa taala lahirkan laki perempuan, laki dan perempuan. <clears throat> dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat-ayat kauniyah di dalamnya sehingga mereka memikirkan tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanahu anna sebab adami hidayatin man dhalla 'an siratal mustaqim huwa tarku tadabburil Qur'anin wal istikbar 'an sima'ihi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya sebab <clears throat> seseorang tidak mendapatkan hidayah seseorang tersesat dari siratul mustaqim dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus yaitu tarku tadabburil Qur'ani wastikbar ketika mereka tinggalkan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an dan mereka menyombongkan diri dan tidak mau mendengarkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 66 sampai ayat 68 Allah katakan <clears throat> Qad kanat ayati tutla alaikum Sungguh ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian <clears throat> Fakuntum ala aqabikum tankisun dan kalian berpaling ke belakang mundur ke belakang, tidak mau mendengarkan. Mustakbirina bihi samiran tahjuruna. Kalian sambil menyombongkan diri dan mempermainkannya di dalam obrolan kalian ketika di malam hari. Afalam yatadabbarun, afalam yatadabbaru al-qaul. Apakah mereka tidak mentadaburi perkataan Allah Subhanahu wa taala? Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin? ataukah datang kepada mereka apa yang tidak diberikan kepada orang-orang terdahulu dari nenek moyang mereka? Mereka menyombongkan diri. Mereka menyombongkan diri ketika Al-Quran, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dibacakan, mereka berpaling. Tidak mau mendengarkan sambil menyombongkan diri. <clears throat> Annahum lau tadabbaru. Kalau seandainya mereka mentadabburi Al-Quran, la iman pasti mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Berapa orang dari sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam beriman ketika ia mendengarkan ayat Al-Qur'an? Beriman ketika ia mendengarkan lantunan-lantunan Al-Qur'anul Karim Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sosok yang sangat keras sebelum Islam adalah orang yang paling keras terhadap Islam, yang paling bengis dan di dalam ketika ia Islam menjadi orang yang paling keras dalam Islam. Orang yang paling keras ketika ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Taha, maka luluhlah hatinya mendengarkan indahnya kalamullah, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ia langsung memahaminya. <clears throat> maka ketika itu ia langsung berubah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musliman menyatakan Islamnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada awalnya para sahabat ketakutan ketika datangnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akan tetapi Nabi SAW telah mengetahui dan ia mempersilahkan masuk ke dalam dan menyatakan Umar mengucapkan kalimat la ilaha illallah disebabkan dengan kiraatul Quran, mendengarkan Al-Quran, kalamullah. Berapa banyak dari orang-orang kafir yang awalnya ia kafir kemudian ia setelah ia mentadabbur mempelajari Al-Qur'an sehingga ia dapatkan ayat-ayat di dalamnya itu penuh dengan keindahan akhirnya ia masuk ke dalam Islam. Berapa banyak kita eh, diriwayatkan cerita-cerita dari orang-orang kafir yang pada awalnya ia ingin, ingin merusak merusak Islam. Ia mempunyai kedengkian yang sangat dalam terhadap Islam. Kemudian setelah itu ia mulai mempelajari Al-Quranul Karim dalam rangka mencari kesesatan-kesesatan yang ada dalamnya, yang ada di dalamnya. Penyelisihan-penyelisihan, penyimpangan-penyimpangan. Akan tetapi justru yang yang ia dapatkan sebaliknya apa yang ia cari. Akhirnya ia menjadi seorang muslim. Muslim yang sejati. Muslim yang beriman. Karena ia mentadabbur, memahami makna-makna yang ada dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu barang siapa mentadabburul Quran la aujaba lahumul iman, pasti wajib mereka beriman. Mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan terhalang dari kekufuran, kemaksiatan. <clears throat> Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an bi annahu ahsanul hadis. Bahwasanya dia adalah sebaik-baiknya perkataan. Wa annahu ta'ala sana fihi minal ayat waraddana al-qaul waraddada al-qaula fihi liyafham dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat-ayat yang <clears throat> berulang-ulang dalamnya sehingga bisa dipahami wa anna juludal abrar 'inda sima'ihi taksyairu khasyatan wa khaufan dan orang-orang yang beriman <clears throat> orang-orang yang beriman akan merinding ketika ia mendengarkan Al-Qur'an karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebaik-baiknya perkataan kitaban mutasyabihan yaitu kitab Al-Qur'an yang ayat-ayatnya saling serupa. Masani yang berpasang-pasangan taksya'irru minhu juludul juludul ladzina yakhshawna rabbahum yang membuat merinding kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa talinu juluduhum. Kemudian menjadi lembutlah kulit-kulit mereka tersebut. Wa qulubuhum ila dzikrillah dan hati, hati dan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lembut. Dzalika hudan dzalika hudallah. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> yahdi bihi man yasha. Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wa may yudlilillah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan ia, famalahu min had. Tak ada seorang pun yang bisa memberi ia petunjuk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu <clears throat> Allah Subhanahu wa taala <clears throat> ataba subhanahu al-mu'minina ala adami khushu'ihim inna sima'il Qur'an Allah mencela, menegur orang-orang yang beriman ketika mereka tidak khusyuk mendengarkan Al-Qur'an. <clears throat> Wa hazzarahum min musyabahatil kuffar. Dan mereka dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka agar mereka tidak menyerupai orang-orang kafir dalam permasalahan tersebut. <clears throat> Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 16 ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. <clears throat> Tidakkah datang kepada orang-orang yang beriman antakhsya'a qulubuhum sehingga hati mereka khusyuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq dan apa yang diturunkan dari kebenaran. <clears throat> Wala yakunu kalladzina utul kitab dan tidaklah seperti orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab dari orang Yahudi dan Nasrani min qabl sebelumnya. Fatala alaihimul amad. <clears throat> ketika berlalu masa yang panjang pada mereka. Fakasat kulubuhum. Maka menjadi keraslah hati-hati mereka. <clears throat> Wa kathirum minhum fasikun. Dan banyak di antara mereka itu menjadi fasik. Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Al-Qur'an. <clears throat> Annahu yazidul mu'minina imanan iza qarrarahu. iza qara'ahu akan memberikan keimanan apabila ia membacanya. Wa tadabbaru ayatihi <clears throat> dan apabila ia mentadabbur ayat-ayat yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna alladzina zukkira dzukira zuk dzuk idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman adalah hanyalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang apabila di, di, disebut nama Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum. Bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, zadathum imana. Maka bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kaum muslimin ayat yang mulia ini. Allah sebutkan tanda-tanda dari orang-orang yang beriman. Bergetarnya hati ketika ia mendengarkan Allah ayat eh, nama Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya iman ketika ia mendengarkan ayat-ayat Allah, tentunya ketika ia mentadabbur dan memahami makna-makna yang ada di dalamnya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan hidup mereka hanya kepada Allah. Urusan mereka hanya kepada Allah. Dan ia tidak menyandarkan urusan mereka kepada makhluk <clears throat> yang penuh dengan kekurangan, yang tidak bisa memberikan sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbar an salih ahli kitab. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang orang yang saleh dari ahlul kitab bahwasanya Al-Qur'an apabila dibacakan kepada mereka mereka pasti akan tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menangis. <clears throat> dan mereka khusyuk dan menambah bertambah iman mereka serta mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, "Qul aminu bi." Katakanlah, berimanlah <clears throat> Berimanlah kalian dengannya, aula tu'minu. Apa aminu bihi? Apakah mereka beriman dengannya? Aula tu'minu ataupun kalian tidak beriman? Innal ladzina utul ilma Sesungguhnya orang-orang yang <clears throat> diberikan ilmu kepada mereka min qabl yang sebelum kamu. Idza yutla alaihim apabila dibacakan kepada mereka ayat Al-Qur'anul Karim. Yakhiruna lil azqani sujjada. Mereka akan tersungkur sujud. Wa yaquluna dan mereka akan mengucapkan Subhanak subhana rabbina maha suci Rabb kami. In in kana wa'du rabbina lamaf'ula sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan <clears throat> dilakukan. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bi annahu law anzalal Qur'anul Karim ala jabalin. Kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung, niscaya gunung tersebut menjadi takut dan menjadi hancur karena takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan law anzalna hadzal Qur'an <clears throat> Kalaulah seandainya kami menurunkan Al-Quran ini. Ala jabalin. Yaitu ke suatu gunung. Lara'aitu, lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Niscaya kamu akan melihat. Dalam keadaan takut. Dan hancur karena ia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watilkal amthal. Dan itulah permisalan-permisalahan. Yang kami buat kepada manusia agar mereka bisa berfikir agar mereka bisa berpikir darinya. Kau muslimin ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Oleh karena itu tidak ada jalan lain dan tidak ada jalan keluarnya kecuali mereka mempelajari Al-Qur'an, memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, berguru kepada para ulama <clears throat> ayat per ayatnya, membacakan atau memperdengarkan bacaan tersebut ataupun mereka membaca dari kitab-kitab yang telah dijelaskan oleh para ulama. <clears throat> Sehingga mereka dapat memikirkan, memahami makna-makna Al-Quran dalam kondisi manusia di zaman kita sekarang jauhnya mereka dari Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu secara zat dekat dengan mereka. Akan tapi secara makna jauh dari mereka. Al-Quran pada setiap harinya mereka membawa. Akan tapi Al-Quran tidak pernah ada di dalam hati mereka. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> orang-orang kafir ketika ia berhasil menjauhkan memisahkan kaum muslimin dari bahasa Al-Qur'an maka mereka berhasil menjauhkan kaum muslimin dari Al-Qur'anul Karim tersebut menjauhkan kaum muslimin dari makna-makna yang terkandung dari Al kepada Al-Qur'an karena mereka memandang karena mereka melihat di abad-abad yang lampau bahwasanya yang menjadikan kaum muslimin kuat adalah ketika mereka memahami makna-makna Al-Qur'an ketika mereka memahami firman Allah Subhanahu wa taala tersebut sehingga sulit bagi mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka mereka hancurkan, jauhkan kaum muslimin dengan Al-Qur'an. Mereka jauhkan Al-Qur'an, mereka jauhkan kaum mereka jauhkan kaum muslimin dari bahasa Al-Qur'an <clears throat> sehingga dengan sendirinya mereka buta terhadap Al-Qur'an. Hanya sebagian mereka hanya paham membaca dan yang lain sebagainya. Kita cukup sampai sini semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar menjadi orang-orang yang bisa mentadabbur makna-makna Al-Qur'anul Karim. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaik. <clears throat> Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Fikri yang sudah memberikan kajian ilmiah kepada kita semuanya dan Kembali lagi kita di program Muslim West Channel dan kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Silahkan bagi sahabat yang ingin bergabung di line telepon kami undang di line telepon di 0778467106 dan juga di line telepon di 0778468106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Abu Firman di Batam Center Ustaz. Abu Firman di Batam Center. Iya, Abu Firman silakan Bapak. Uh, gini Ustaz. Uh, banyak orang yang melakukan sholat, namun dia tidak memahami makna dan kandungannya dalam apa yang dia baca dalam sholat. Uh, sekian banyak orang yang tidak tahu. Ustaz. Apakah bermakna dia sholat dalam sholat itu dia sia-sia dalam sholatnya atau bagaimana Ustaz? Dan hmm. apakah dikategorikan dia ini sholat istilahnya celakalah orang dalam sholat itu ketika dia tidak memahami makna dan kandungan dalam sholat itu tersebut? Hmm. Uh, bagaimana dengan seperti ini Ustaz? Uh, hmm. Saya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salat alladzina fi salatihim khashi'un." Beruntunglah orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk di dalam salat mereka yaitu <clears throat> dalam arti yaitu khusyuk mengikuti bacaan yang ia baca ataupun bacaan imam dengan mentadabbur makna-makna yang ada dalamnya <clears throat> dan minimalnya ia tidak memikirkan sesuatu <clears throat> yang memalingkan ia dari salatnya <clears throat> Dan khusyuk ini ketika seseorang <clears throat> ya, terjauh darinya ataupun dia tidak khusyuk di dalam salatnya <clears throat> akan merusak salatnya dan tidak sampai membatalkan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya berapa banyak orang yang salat, tapi mereka hanya mendapatkan hanya sepersepuluhnya sepersembilannya, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, <clears throat> dan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. <clears throat> Kecuali hanya menunaikan kewajiban. Maka di antara <clears throat> penyebabnya hal tersebut adalah hilangnya kekhusyukan seseorang di dalam melakukan salat, memikirkan sesuatu yang menjauhkan ia dari salatnya dari perkara-perkara dunia dan ditambah lagi ia tidak memperhatikan rukun, tidak memperhatikan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. <clears throat> Makanya ini akan mempengaruhi terhadap pahala yang ia peroleh dari sholat yang ia lakukan. Oleh karena itu, seorang mukmin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia khusyuk <clears throat> dan terfokus kepada salat tersebut dengan cara mengikuti bacaan imam kalau seandainya dia adalah makmum ataupun mengikuti bacaan yang ia lakukan ketika salat itu dijaharkan, eh, disirkan. <clears throat> Sehingga tidaklah satupun yang memalingkan ia dari dari dari salat tersebut. Mengikuti yaitu dengan yang yang membuat seseorang tidak berpaling dari salatnya tentunya memahami dan mentadabur makna-makna yang ada di dalamnya. <clears throat> Karena banyak seorang yang mulutnya komat kamit membaca ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah dan surat yang lainnya akan tetapi pikirannya tidak ke sana. <clears throat> Walaupun terkadang bacaan mereka itu benar karena keterbiasaan lisan. <clears throat> keterbiasaan lidah yang telah membaca. Akan tetapi orang seperti ini adalah orang yang jauh dari kehusukan di dalam salatnya dan tidaklah termasuk dari orang-orang <clears throat> yang beruntung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun yang kita sebutkan tadi Allah taala alam. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Ya, kembali silahkan yang ingin bergabung silahkan kami masih mengundang di line telepon di 0778467106 dan juga di line telepon di 0778468106 dan kami harapkan pertanyaan sistema yang disampaikan oleh Ustaz yaitu yang dituntut dari Al-Quran adalah memahami maknanya dan mengamalkannya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu, siapa di mana Ibu? Uh, bisa dibesarkan suaranya Ibu? Halo? Terputus. Ya, kembali silahkan yang ingin bergabung. Kami masih mengundang di line telepon dan juga di SMS online. Di SMS online silakan mengetik huruf pertama yaitu atau uh, ketik format e, uh, KS spasi nama Anda spasi alamat lalu pertanyaan Anda dikirimkan ke 0856 684 Ya, sekali lagi dikirimkan ke 0856 684 Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Yuni tadi Ustaz. Iya, silahkan Ibu Yuni. Oh ya, oh, begini, uh, setiap uh, membaca Al-Quran, apakah kalau seorang wanita itu harus mengenakan jilbab Ustaz? Iya, itu saja Ibu. Iya, gitu okay. Hmm. aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadil, Ustaz. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya Al-Qur'an <clears throat> adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya Rabbul Alamin penguasa alam semesta ini, Firmannya yang zat yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk nikmat. Maka yang sepantasnya dia beradab di hadapan kitab Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di antara adab-adab tersebut yaitu hendaklah ia membaca Al-Qur'an dan menyentuhnya dalam keadaan suci <clears throat> dan menggosok gigi ataupun bersiwak sebelum ia membacanya <clears throat> dan hendaklah ia berpakaian dengan pakaian yang sangat bagus <clears throat> serta menghadap kiblat dan tidak memutuskan bacaan-bacaan tersebut dengan perkataan-perkataan yang lain Kemudian hendaklah ia menahan Al-Quran bacaannya ketika ia menguap. Ini sejumlah adab disebutkan oleh Ibnu Qayyim, eh, Ibnu Ibnu Kathir tentang membaca Al-Quran, tentang adab membaca Al-Quranul Karim. Karena di hadapan kita itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka berpakaianlah sebagaimana mestinya dan menutupi aurat. Ini adalah salah satu adab di hadapan kitab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diperbolehkan bagi seseorang membacanya dalam keadaan uh, dia tidak pakai uh, menutup kepala hmm, akan tetapi sebagaimana yang telah kita sebutkan adab yang terbaiknya adalah ia <clears throat> menutupi aurat ketika ia membaca ataupun berhadapan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama para ulama kita dahulu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan para tabiin. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz Barakallahu Fikum. Iya, kami masih menunggu, menunggu pertanyaan dari telepon, namun sambil kita akan bacakan pertanyaan masuk dari SMS yaitu SMS dari Ibnu Abdullah di Greenland. Ustadz, apakah orang kafir mendapat pahala atau tidak jika membaca Al-Quran? Mohon penjelasannya. Ya, tahu Ustaz. Iya. Orang kafir yang beramal dengan amalan Islam, baik dia membaca Al-Quran, <clears throat> ataupun ia berinfak, melakukan salat, maka semuanya itu tidak akan diterima oleh Allah. Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> apapun dari amalan dia sampai ia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah <clears throat> dan nabi kita Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala artinya sampai ia Islam sampai ia menampakkan menyebutkan kepada eh, kepada kaum muslimin dia Islam <clears throat> barulah Allah Subhanahu wa taala akan menerima semuanya karena syarat Iya. syarat seseorang itu diterima amalannya adalah yang pertama adalah Islam. Sebagaimana yang yang yang masyhur kita sebutkan syarat yang pertama adalah al-ikhlas di dalam amalan tersebut. Orang kafir tidak akan pernah ikhlas dalam amalannya. <clears throat> Makna ikhlas adalah dia terjauh dari berbagai macam bentuk kesyirikan besar maupun kecil. Orang kafir menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> orang kafir adalah orang musyrik yang jauh dari mereka keikhlasan walaupun mungkin dia melakukan salat sesuai dengan salat Nabi SAW, tidak akan diterima. Ataupun dia mungkin membaca Al-Quran persis sebagaimana yang dibaca oleh kaum muslimin tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ia bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barulah Allah Subhanahu wa taala akan terima amalan dia setelah itu. Apabila dua syarat ini, yang pertama ikhlas, <clears throat> yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi SAW di dalam amalan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz Barulah Fikum. Iya, kita akan angkat telepon yang sudah berdering. Assalamualaikum. Uh, Pak. Eh, Assalamualaikum. Uh, Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Uh, ya, saya Ani dari Singapura. Ani dari Singapura, ya, tafadhol ya. Uh, ya, Bapak ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, ini maksudnya, oke, okay, uh, eh, kalau seseorang wanita itu jilbab, tetapi solatnya itu bolong-bolong, uh, kan solat itu adalah salah satu yang agama yang penting. Adakah dia itu digolongkan dalam kategori uh, orang kafir, Pak? Ya, itu soalannya. Eh, bisa diulang Ibu? Soalnya agak putus-putus yang terakhir tadi. Apakah tergolong dari orang apakah dia tergolong hmm. dalam ya, kategori orang yang kafir? Orang kafir, iya. Ya. Itu saja Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol Ustaz. Iya. Pertanyaan Ibu tadi mungkin lebih ininya ke dia menanyakan tentang hukum uh, orang yang meninggalkan sholat. Apakah ia kafir atau bukan? Hmm. Bolong-bolong. Ini adalah uh, antara kafir atau tidaknya orang yang meninggalkan salat dan dirinci oleh para ulama dan di sana ada ikhtilaf. Mereka sepakat mengatakan barang siapa yang mengingkari kewajiban salat walaupun ia melakukan salat maka ia kafir. Kalau ia mengingkari kewajiban salat bahwasanya salat tidaklah diwajibkan maka ia kafir. Keluar daripada Islam. <clears throat> Akan tetapi para ulama menyebutkan apabila ia melakukan apa namanya meninggalkan salat istihanan atau tahawunan <clears throat> meremehkan uh, dia meninggalkan karena malas-malasan dan lain sebagainya maka mereka mempunyai uh, beberapa kaul beberapa pendapat <clears throat> di antara mereka ada yang mengatakan kekufurannya berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala dan zahirnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-farqu bainana wa bainahum as-salah eh, yaitu beda antara kami dengan mereka orang kafir adalah salat faman tarakaha faqad kafar barang siapa meninggalkan salat tersebut maka ia sungguh menjadi eh, sungguh telah menjadi kafir dan sebagian para ulama seperti Al-Imam Syafi'i mengatakan orang-orang yang seperti itu yang uh, sekali dia meninggalkan sholat tapi dia masih menganggap kewajibannya hanya karena disebutkan kemalasan beliau mengatakan tidaklah sampai keluar daripada Islam dia masih dalam keadaan Islam dalam keadaan Muslim karena Allah karena dia uh, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha <clears throat> bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dan mengampuni selain daripada itu. Selain daripada itu, termasuk yaitu orang yang meninggalkan salat ya, dengan bermalas-malasan tetapi dia masih uh, <clears throat> meyakini tentang wajibnya salat tersebut. Allah taala alam yang rajih dari apa yang dikatakan oleh para ulama adalah uh, ini adalah termasuk <clears throat> meninggalkan salat yang disebabkan oleh Eh, malas eh, adalah termasuk bagian dari dosa-dosa besar yang tidak sampai pada tahap kekufuran sebagaimana disebutkan oleh eh, para ulama yang yang kita sebutkan di awal tadi wallahu taala alam. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Ya, kembali kita akan angkat telepon yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Sabar di mana Ibu? Ina di Singapura. Ina di Singapura ya atau ya, kalau misalnya kita pas dengerin Al-Quran di radio mm. di hmm. handphone terus kita lagi di kamar mandi atau kita lagi dengerin sama kita di kamar mandi itu berdosa tidak ya iya Syukron Pak Assalamualaikum iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tafadul Ustaz Iya Kalau mendengarkan Al-Quran eh, Dimanapun iya Baik di, di, di, di kamar mandi <clears throat> maka itu nggak ada masalah bagi dia. Karena yang di yang dilarang oleh seseorang atau yang dilarang bagi seseorang itu adalah membawa Al-Qur'an dan membacanya <clears throat> di dalam WC baik membaca dengan hafalannya ataupun dengan mushaf. Adapun mendengarkan maka nggak ada masalah. Ya, tak ada masalah bagi dia untuk mendengarkan ketika ia di WC. Kalau seandainya memungkinkan <clears throat> dia tidak akan mungkin mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut, maka lebih baik ia matikan terlebih dahulu. Nanti setelah itu, setelah ada waktu bagi dia untuk uh, duduk dan mendengarkan, <clears throat> barulah ia hidupkan kembali, ya, dan ia dengarkan uh, Al-Quran dan ia tadabbur makna-makna yang ada di dalamnya. Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, Ya, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan SMS yang masuk dari Umu Abdillah di Bengkong. Ustadz, bolehkah kita mengamalkan ajaran orang-orang terdahulu yang tercantum dalam Al-Quran Ustadz seperti uh, di firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 27 tentang ajaran Nabi Isa yang yaitu uh, kaumnya yang mengadakan rohbania atau mengadakan bid'ah. Apakah itu bisa di, uh, diperbolehkan Ustadz? Mohon nasihatnya. Ya, tafadhol Ustadz. Iya syariat sebelum kita syariat-syariat sebelum kita yaitu ada tiga bentuknya yang pertama adalah <clears throat> yang diikrarkan oleh syariat kita maka itu menjadi syariat di zaman di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk kita yang kedua adalah apa yang <clears throat> yang dibatalkan oleh syariat kita maka bukan syariat bagi kita dan yang ketiga adalah yang didiamkan oleh syariat eh, tidak membatalkan dan tidak pula membenarkan. <clears throat> Adapun ar-ruhbaniyah yaitu eh, eh, apa namanya? Eh, membuat rahib di dalam atau tidak menikah dan hanya mengkhususkan diri beribadah itu adalah salah satu syariat eh, adalah salah satu yang telah dibatalkan oleh <clears throat> oleh syariat Islam. Sebagaimana seorang laki-laki yang datang kepada kepada Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang uh, amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga setelah dikabarkan oleh Aisyah mereka menganggap amalan mereka itu sangat sedikit sekali. Maka di antara mereka mengatakan, "Amma ana la atazawwajun nisa." Saya tidak akan pernah menikahi wanita. Maksudnya dia buat berahib seperti itu. Sebagaimana yang dibuat oleh orang eh, Nasara dan Yahud. Ya, mereka membujang demi untuk melakukan e, amalan ibadah menurut mereka agar tidak terganggu. Maka didengar oleh Nabi SAW apa yang mereka <clears throat> ingin buat. Maka Nabi SAW mengatakan, wa ana atazawwajun nisa, sedangkan saya ya menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang enggak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Kata Nabi SAW. Ar-Ruhbaniyah dalam Islam itu tidak ada. Justru Nabi SAW melarang <clears throat> eh, sahabatnya eh, Utsman bin Maz'un untuk melakukan tabatul, yaitu eh, membujang <clears throat> di dalam eh, di dalam Islam. Itu dilarang oleh Islam. Karena syariat ini adalah <clears throat> memerintahkan para laki-laki untuk menikah para wanita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa' nikahi oleh, nikahilah oleh kalian wahai para laki-laki dari eh, wanita-wanita uh, yang baik masna wa sulasa wa ruba dua tiga atau empat <clears throat> ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikah ya. sehingga adalah salah satunya Nabi SAW katakan bahwasanya menikah adalah nisfuddin separuh dari agama ini yang ia belum menyempurnakan agamanya sampai ia menikah karena setelah ia menikah banyak agama yang harus ia tunaikan di sana. Dari menunaikan hak-hak istri <clears throat> dan hak-hak anak dan yang lain sebagainya. Dari pendidikan mereka banyak agama yang ia lakukan ketika ia sudah menikah. Maka roh rohbaniyah dalam Islam itu adalah sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang diperbolehkan. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir Ustaz dari Nanda di Batu Haji. Ustadz, bagi umat Islam, Al-Quran adalah pedoman, namun kebanyakan tidak tahu artinya. Ini kesalahan siapa Ustadz? Mohon nasihatnya. Ini adalah kesalahan dia sendiri. Jangan dilemparkan kesalahan ini kepada orang lain. Jangan menuduh kesalahan ini kepada para ulama dan lain sebagainya. Dia yang salah. Kenapa dia nggak mau belajar? Bukankah ia telah mengetahui secara <clears throat> masyarakat telah mengetahui secara umum bahwasanya Al-Quran adalah kalam Rabbina. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan mereka tidak mempelajari? Kecuali karena kemalasan mereka. Kenapa mereka tidak mempelajari Al-Quran? Karena mereka telah disibukkan oleh dunia mereka. Kenapa mereka mengajar dunia dan meninggalkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala? <clears throat> Kalau mereka bertanya, kemana saya mau belajar? Kalau ini yang mereka tanyakan maka jawabannya sungguh sangat banyak sekali tempat. Kalau kita katakan di daerah kita ini alhamdulillah Allah berikan nikmat dan e, karunia-Nya kepada kita banyaknya tempat-tempat seseorang yang akan bisa menuntut ilmu. Baik melalui radio kita ini yang bisa mungkin dia tidak perlu berjalan atau melalui majelis-majelis taklim telah dibuat oleh para ustadz, majlis majelis Al-Qur'an ya, dan yang lain sebagainya. <clears throat> Maka sangat banyak sangat banyak jalan ketika mereka ingin mempelajari Al-Qur'an. Asalkan kemauan mereka ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan kepada mereka. <clears throat> Dan jangan menyalahkan e, siapa-siapa uh, ya, karena ini adalah yang salah adalah orang yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an tersebut. <clears throat> Walaupun ini adalah uh, hasil dari apa yang telah dibuat orang kafir. Akan tetapi ya, seseorang masih Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sebagian kaum muslimin yaitu pemahaman bahwasanya Al-Qur'an secara umum mereka telah sepakat adalah kalam Allah Subhanahu wa taala.